Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi wasilah datangnya berbagai macam kebaikan dan keberkahan untuk kita semua dan dimudahkannya kita dalam jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kajian kita kali ini adalah tentang hujatan dan tudingan serta kedustaan yang diarahkan kepada khususnya Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dan dakwahnya serta kepada salafiyun secara umum. Sebelum kita mengurai hal ini lebih jauh, penting untuk kita ketahui bahwa sudah menjadi sunnatullah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas hamba-hambanya yang saleh hamba-hamba pilihannya bahwa mereka akan ditimpa ujian, ditimpa cobaan sesuai dengan kadar keimanannya yang dengan itu akan nampak jelas siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini melalui firman-Nya Alif Lam Mim Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Alif Lam Mim Apakah semua manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Tidak ditimpa cobaan dan ujian setelah mereka mengatakan kami beriman. Padahal sesungguhnya kami, kata Allah, telah menimpakan ujian dan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Sehingga dengan itu akan nampak jelas diketahui Siapa yang jujur dalam hal keimanannya dan siapa yang tidak. Di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para anbiya, thummal amsalu fal amsal. Para nabi, kemudian orang-orang yang paling utama setelahnya. Kemudian yang setelahnya dan seterusnya sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwanu kaum muslimin rahimakumullah. Siapapun yang menelaah dan mengetahui serta mempelajari perjalanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dakwahnya pasti dia akan mendapati, dia akan mengetahui bahwa Nabi alaihi salatu wassalam begitu berat cobaannya. Nabi alaihi salatu wassalam begitu besar ujian yang diterimanya. Beliau dikatakan pendusta, beliau dikatakan sahir, tukang sihir, beliau dikatakan gila, beliau dilempari kotoran-kotoran binatang, hingga akhirnya beliau diusir dari kota Makkah apa yang beliau alami sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dialami oleh para nabi-nabi sebelumnya yang didustakan oleh kaumnya. Ikhwanufiddin kaum muslimin rahimakumullah. Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah adalah salah satu dari sekian para ulama, para duat yang ikhlas, yang mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dalam perjalanan hidupnya dan dakwahnya. Akan tetapi, beliau tetap bersabar, beliau tetap menampakkan keikhlasan, beliau yakin bahwa hasil akhirnya pasti berpihak kepada kebenaran dan orang-orang yang membawa kebenaran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Waqul ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah, sesungguhnya kebenaran itu sudah datang dan ketika kebenaran itu datang niscaya kebatilan akan tersingkirkan, akan hancur. Dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Sementara musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang-orang yang tidak senang dengan dakwahnya beliau dari kalangan sufiun, Kuburiun, rafidhi, syiah, maturidi, dan kelompok-kelompok lainnya terus mengumbar, menyebarkan berbagai macam kedustaan, berbagai macam kebohongan atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi dan dakwahnya. Tetapi bihamdillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan sempurna menyebarkan dakwahnya hingga dakwah tauhid itu benar-benar tertanam di seluruh penjuru jaziratul Arab semua ini karena ketabahan beliau, karena kesabaran beliau, karena keikhlasan beliau dan tentunya atas pertolongan Allah Azza wa Jal. Ikhwan din kaum muslimin rahimakumullah. Adapun julukan Wahabi yang disematkan kepada orang-orang yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi sesungguhnya ini adalah bagian dari mata rantai kebusukan, kedustaan dan kebohongan yang terus diumbar dan disebarkan oleh musuh-musuh dakwah beliau. jika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki hidayah dalam diri seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya. fala mudillalah. Siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya. Bagaimanapun makar yang dibuat oleh musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala tetaplah makar Allah jauh lebih hebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan makar Allah. Dulu Raja Heraklus pernah bertanya kepada Abu Sufyan, "Apakah ada di antara orang-orang yang sudah menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian keluar karena tidak senang dengan dakwahnya? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Lalu kemudian Raja Heraklus mengatakan demikianlah apabila keimanan itu sudah benar-benar masuk dan menghujam di dalam dada. Ada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum masuk Islam At-Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu taalaan pada saat itu beliau berkeinginan kuat untuk datang ke kota Makkah. Orang-orang kafir kemudian menyebarkan kedustaan-kedustaan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir berpesan kepadanya agar jangan sampai engkau mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muhammad itu penipu, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu begini begitu dan seterusnya. Hingga akhirnya Abu bin Amr Ad-Dawsi menutup kedua telinganya dengan kapas. Tujuannya agar tidak mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datanglah ke kota Mekah. Ketika sampai di kota Mekah, beliau melihat sosok Nabi alaihi salatu wasallam. Timbul keinginan dalam hatinya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya kapas yang dipakai untuk menutupi kedua telinganya itu dibuka dan akhirnya dia pun menyatakan diri untuk masuk ke dalam Islam mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ikhwanu fiddin kaum muslimin rahimakumullah kita tidak perlu khawatir kita tidak perlu takut dengan julukan-julukan Wahabi, Salafi. Tidak perlu takut. Karena sesungguhnya itu hanyalah propaganda dari orang-orang yang tidak senang terhadap dakwah tauhid terhadap dakwah sunnah. Tidak perlu takut. Dulu Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau dituduh sebagai seorang rafidhi. Berpemahaman syiah. Imam Ash-Syafi'i. Tapi beliau menghadapi tuduhan ini dengan santai. Tidak menjadi masalah. Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan sebagai jawabannya, "In kana rafdan hubbu ali Muhammadin fal yashhad al-thakalan inni rafidhi." Kalau seandainya sebutan Rafidhi itu ditujukan kepada orang-orang yang menampakkan rasa cinta kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka hendaknya ats jin dan manusia menyaksikan semuanya sesungguhnya aku adalah seorang rafidhi Al-Imam Al-Syekh Mula Imran dulu ia dikenal sebagai seorang syiah tapi kemudian bertaubat dan menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan kalau seandainya setiap orang yang mengikuti dakwah tauhid menjalankan sunnah itu dikatakan sebagai wahabi maka sesungguhnya aku bersaksi bahwa saat ini aku seorang wahabi. Beliau berkata, "In kana tabi'u Ahmada mutawahiban fa ana al-muqir bi anni wahabi." Kalau seandainya setiap orang yang mengikuti, setiap orang yang ittiba kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu dikatakan sebagai Wahabi, maka sesungguhnya aku nyatakan bahwa aku seorang Wahabi. Anfis syarika anil ilah falaisali rabbun siwal mutafarrid al-wahhab. Aku menapikan adanya syarikat di sisi Allah. Tidak ada bagi Rabb selain yang Maha Esa, Al-Wahhab, zat yang Maha Pemberi. Ikhwan Fiddin, kaum muslimin, rahimakumullah. Di antara tuduhan-tuduhan dan hujatan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada Wahabi Salafi adalah yang pertama bahwa mereka orang-orang yang merendahkan kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam mereka adalah orang-orang yang mendiskreditkan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan kredibilitas Nabi alaihi salatu wassalam. Sejauh mana tuduhan, hujatan ini dari sisi kebenarannya maka kita akan dengarkan beberapa pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah di antaranya ketika beliau menjelaskan tentang arti dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata beliau wa ma'na syahadah anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع Arti dari kata syahadat Muhammad Rasulullah adalah mentaatinya dalam setiap perkara yang telah diperintahkannya diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan semua berita yang telah disampaikannya serta menjauhi segala hal yang telah dibenci dan dilarangnya. Dan Allah Azza wa Jal tidak diibadahi kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau menjelaskan ketika menerangkan tentang kekhususan-kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata beliau fa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidus syufa'a Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sayyidus syufa'a tuannya para pemberi syafaat. Orang-orang yang membenci dakwah tauhid, membenci dakwah sunnah, mereka mengatakan bahwa salafi, wahabi tidak percaya kepada syafaat. Mereka tidak menetapkan adanya syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah sebuah kedustaan salafi, wahabi yang mengikuti dakwah tauhid seperti yang telah digagaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidus syufa'a tokohnya, tuannya para pemberi syafaat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tegas mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidus syufa'a wasahibul maqamil mahmud. Beliau pemilik maqamul mahmud. Adam famandunahu tahta liwaihi. Nabi Adam dan yang lainnya itu di bawah benderanya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala juga mengatakan dalam kumpulan karya-karya atau kitab-kitab yang telah beliau tulis tentang Nabi alaihi salatu wassalam qala huwa aqrabul khalaiq manzilatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah azza wajal. Sayyidul mursalin. Beliau adalah tuannya para rasul seluruhnya. Ketika beliau menceritakan tentang sebab turunnya surat Al-Masad atau Tabat tiada dan seterusnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ma fiha min fadailir rasul di dalam surat ini terdapat keutamaan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qauluhu al-haq alladhi la yaqdir ghairuhu yaquluhu ucapan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ucapan yang hak, yang benar yang selainnya tidak mampu untuk mengucapkannya. Subhanallah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengangkat memuliakan, mengagungkan Nabi alaihi salatu wasallam Tidak seperti apa yang dituduhkan. Salafi, Wahabi adalah orang-orang yang begitu besar rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menafsirkan surat An-Nur wa in tuti'u tahtadu jika kalian mentaatinya yakni mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam niscaya kalian akan mendapatkan hidayah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al amru bi ta'atihi subhanahu wa ta'ala wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ada perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa annal huda fi ta'atihi dan bahwasannya petunjuk itu ada dalam ketaatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ketika menafsirkan surat Al-Hujurat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala kembali menegaskan la budda minal adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ta'zim hurmatihi. Surat ini menunjukkan tentang keharusan menampakkan adab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengagungkan kehormatannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab Qala wa amma mutaba'atul rasul fawajibun ala ummatihi. Adapun mutaba'ah ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ini menjadi sesuatu yang wajib atas umatnya. Mutaba'atuhu fil i'tiqadat wal akwal wal af'al. Ittiba kepada Nabi kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal keyakinan, dalam hal ucapan dan dalam hal perbuatan. Kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala qul in kuntum Allah qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni Allah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ikhwan din, kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kenapa? Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kenapa Wahabi Salafi dituduh sebagai orang-orang yang merendahkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai orang-orang yang tidak hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka sebagai jawabannya adalah karena pengagungan yang dilakukan oleh Wahabi Salafi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbeda jauh dengan pengagungan yang dilakukan oleh sairu ahli bidah oleh seluruh ahli bidah dari kalangan sufiyun, kuburiyun, rafidhi dan yang lainnya terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Ada perbedaan dalam hal cara menghormati dan mengagungkan Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam kitab Siyanatul Insan min waswas Syekh Dahlan dikatakan di sana, "Fa nahnu ma'asyiru ahli hadis." نعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل تعظيم جاء في الكتاب والسنة الثابتة سواء كان ذلك تعظيم فعليا أو قوليا أو اعتقاديا الوارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من ذلك الباب في غاية الكثرة kami kami seluruh أهل hadis salafiyun pengikut dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala nu'azzimu Rasulullah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan segenap pengagungan yang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Alkitab dan Sunnah. Sama saja apakah pengagungan itu dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk keyakinan pengagungan salafi wahabi terhadap Nabi alaihi salatu wasallam tidak keluar dari tuntunan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ucapan ataupun keyakinan. Selalu sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amma ahlul bidah. Adapun ahlul bidah. فَمُعْظَمُ تَعْظِيمِهِمْ تَعْظِيمٌ مُحْدَثٌ secara umum pengagungan yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah pengagungan yang muhdats. Pengagungan yang tidak pernah dibimbingkan, diajarkan di dalam Alkitab, Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pengagungan yang muhdats pengagungan yang dibuat-buat, pengagungan yang baru tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kashaddir rihal ila qabrir Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti contohnya dengan sengaja mempersiapkan diri untuk melakukan rihlah secara khusus ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak pernah ada dahulu dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang melakukan ziarah kubur ke kuburan Nabi alaihi salatu wasallam secara khusus tidak. Padahal mereka orang-orang yang paling dekat dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Tetapi ahlul bidah yang menuduh Wahabi Salafi tidak menghormati Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka dengan sengaja melakukan rihlah ya. Rihlah yang betul-betul disiapkan secara khusus untuk berziarah ke kubur Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh yang lainnya wal farhi bilailati wiladatihi Pengagungan yang dilakukan oleh ahlul bidah adalah menampakkan kegembiraan di malam kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu tidak pernah melakukan hal itu, tidak pernah menyambut, menghidupkan malamnya, meramaikan siangnya untuk memperingati kelahiran Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Kalau seandainya perkara ini perkara yang baik tentu mereka akan lebih duluan melakukannya. Tetapi mereka tidak melakukan hal itu. Nabi alaihi salatu wassalam tidak senang. Kedudukannya diangkat. Setinggi langit. Bahkan menyamai kedudukan Allah azza wa jalla. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian bersikap gulu, bersikap ekstrim terhadapku. Sebagaimana orang-orang Nasrani bersikap ekstrim kepada Ibnu Maryam, kepada Isa. Innama ana Abdullah wa Rasul. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu Abdullah wa Rasulah maka katakan oleh kalian bahwa aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ahlul bid'ah dari kalangan sufi, orang-orang syiah, mereka takut, mereka sangat khawatir kalau apa yang selama ini mereka lakukan itu nampak kesesatannya di hadapan umat. Karena itu mereka melemparkan tuduhan-tuduhan yang keji. Kebohongan-kebohongan. Diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kepada Wahabi, kepada Salafi. Bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak hormat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sebuah kedustaan yang nyata yang mereka lakukan. Ikhwan fi rahimani wa rahimakumullah. orang-orang Syiah dan orang-orang Sufi, Maturidi, Ash'ari mereka mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala memiliki keinginan untuk menghancurkan kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mengatakan sahha anhu annahu yaqul lau aqdiru ala hujratir rasul hadamtuha. Muhammad bin Abdul Wahab dulu kata mereka pernah mengatakan bahwa kalau seandainya aku punya kemampuan untuk bisa menggapai tempat di mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam dikuburkan niscaya aku akan menghancurkannya. Mereka orang-orang sufi, orang-orang syiah juga mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala mengharamkan solawat kepada Nabi. Membid'ahkan solawat kepada Nabi. Wahabi, Salafi menyatakan bahwa solawat kepada Nabi adalah syirik. Ziarah kubur adalah syirik, adalah bid'ah. Ini tuduhan-tuduhan mereka. Apakah benar seperti ini? Tentu kita butuh kepada jawabannya. Maka sebagai jawabannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengatakan subhanaka hadza buhtanun azim. Kata Syekh, Maha suci Engkau ya Allah. Ini adalah sebuah kedustaan yang besar walakinnahu qablu mambahat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad annahu yasubbu Isa ibn Maryam wa yasubbu salihin tashabahat qulubuhum akan tetapi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najri rahimahullahu taala ini bukanlah hal yang mengherankan kalau aku dituduh sebagai orang yang ingin menghancurkan kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau aku dituduh sebagai orang yang membid'ahkan salawat kepada Nabi, kalau aku dituduh sebagai orang yang mengatakan ziarah kepada kubur Nabi itu adalah syirik, maka ini hal yang ringan, ini hal yang sepele. Karena dahulu ada orang yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencela Isa bin Maryam alaihi salatu wasallam. Dulu ada orang-orang yang mencela bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mencaci maki orang-orang saleh. Tasyabahat qulubuhum, sungguh ada kemiripan. Hati-hati mereka itu. Orang-orang yang kini mencaci maki, menuduh, menuding, memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dengan orang-orang yang dulu melemparkan tuduhan dan tudingan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengatakan Wa ma dzakarahu al anni anha 'anis salati ala nabi wa anni aqul law anna li amran hadamtu qubbatan nabi sallallahu alaihi wasallam fa kullu hadha kadhibun wa buhtan apa yang disebutkan oleh orang-orang musyrik itu karena di zaman Syekh rata-rata kuburiyun para penyembah kubur Begitu kuat pengagungan mereka terhadap kuburan-kuburan. Maka Syekh mengatakan apa yang disebutkan oleh orang-orang musyrik itu bahwa aku melarang solawat kepada Nabi dan aku mengatakan kalau aku punya kemampuan untuk menghancurkan kuburan Nabi ini saya aku akan menghancurkannya semua ini adalah kebohongan semua ini adalah kedustaan iftirah iftarahu alayya syayatin alladzina yuriduna an yakulu amwalan nas bil batil. Ini adalah kebohongan, ini adalah kedustaan yang ditujukan kepadaku yang dilakukan oleh setan-setan alladzina yuriduna an yakulu amwalan nas bil batil yang mereka ingin memakan harta manusia dengan cara yang batil. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala kembali mengatakan ya ajaban Kaifa yadkhulu hadza fi aqli aqilin Hal yaqulu hadza muslimun aw kafirun aw arifun aw majnun Sungguh mengherankan kata Syekh Bagaimana mungkin tuduhan dan fitnah ini bisa masuk ke dalam akal orang-orang yang berakal Apakah mungkin ada seorang muslim yang mengatakan ingin menghancurkan kuburan Nabi? Ataukah yang mengatakannya itu orang kafir? Ataukah orang gila? Tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala sedemikian rupa kejinya. Orang-orang akal, orang-orang yang berakal tentu tidak akan menerima hal itu. sesuatu yang di luar kewajaran, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Apa mungkin ada seorang Muslim yang ingin menghancurkan kuburan Nabi, atau ingin menjatuhkan kredibilitas Nabi? Sementara agama dia adalah agama Islam, Nabi dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas tidak mungkin. Qala wa kadzalika qauluhum annahu yaqulu aqdir ahdamu qub ahdumu qubbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuha. Semua yang dikatakan oleh mereka bahwa aku ingin menghancurkan kuburan Nabi alaihi salatu wasallam adalah buhtan. Adalah merupakan kedustaan. Ikhwan fillah rahimakumullah Syekh kemudian berkata, "Walladhi na'taqiduhu anna martabatan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'la maratibil makhluqin 'alal itlaq." Yang kami yakini adalah bahwa kedudukan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah kedudukan yang paling tinggi di antara seluruh makhluk-makhluk secara mutlak wa annahu hayyun fi qabrihi hayatan barzakhiyah dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu hidup fi qabrihi dalam kuburnya hayatan barzakhiyah dengan kehidupan yang sesuai di alam barzakh. Ablag min hayati syuhada al-mansus alaiha fit tanzil. Kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam di alam barzakh itu lebih sempurna dibandingkan dengan kehidupan para syuhada yang mati di medan perang sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Idh huwa afdalu minhum bila raib. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tentu jauh lebih afdol dibandingkan dengan mereka para syuhada. Kita meyakini bahwa para syuhada orang-orang yang syahid di medan perang, meskipun jasad-jasad mereka dikubur, tetapi sesungguhnya mereka masih hidup. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab salafi, wahabi meyakini bahwa Nabi alaihi salatu wasalam hidup di alam kuburnya dengan kehidupan barzakhiyah. Wa annahu yasma' salam al-muslim alaih dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar siapa saja yang mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Wa tusannu ziyaratuhu dan disunahkan untuk berziarah ke kuburnya illa annahu la yushaddur rihal illa li ziyaratil masjid wassalah fihi. Hanya saja tidak boleh bagi seseorang untuk dengan sengaja mempersiapkan diri melakukan rihlah secara khusus ke kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Rihlah yang dibolehkan dilakukan secara khusus dengan mempersiapkan segala sesuatunya itu hanya ketiga masjid saja. Kalau kemudian sepanjang ziarah tersebut melewati kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak disalahkan untuk mengucapkan salam kepadanya. Ikhwan Fidin rahimakumullah. Kita ingin bertanya kepada orang-orang yang benci terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Aina burhan? Mana bukti? Mana dalil yang menunjukkan bahwa salafi wahabi mengharamkan solawat kepada Nabi? Mana bukti yang mengharamkan salafi wahabi ziarah kubur? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan bukti, datangkan dalil jika memang kalian termasuk orang-orang yang jujur. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan demikian maka sesungguhnya bisa kita ketahui siapa yang mendiskreditkan dan merendahkan kredibilitas Nabi alaihi salatu wasalam sesungguhnya apakah salafi wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ataukah justru sufiyun dan orang-orang syiah orang-orang sufi. Mereka menampakkan sikap ekstrim kepada Nabi alaihi salatu wasalam yang sebenarnya tidak disukai oleh Nabi. Maka sesungguhnya mereka lah yang tidak hormat kepada Nabi. mereka lah yang tidak mengagungkan Nabi. mereka lah yang tidak menjaga kehormatan Nabi alaihi salatu wasalam. Orang-orang Syiah, Rafidhi, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kemaksuman yang ada dalam diri para anbiya itu tidak khusus untuk mereka saja. Tetapi bisa jadi imam-imam imam-imam mereka, imam-imam Syiah itu juga maksum. Ya. Kemudian orang-orang Syiah juga mengatakan wahyu itu tidak secara khusus turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi wahyu juga bisa turun kepada imam-imam kami. Ini nyata jelas bahwa mereka merendahkan kedudukan Nabi alaihi salatu wasallam. Tetapi mereka telah membalikan hakikat yang sebenarnya. Karena itu kaum muslimin hendaknya tidak tertipu dengan propaganda propaganda orang-orang sufi dan syiah yang ingin menjauhkan umat dari kebenaran yang ingin membuat pembatas antara umat dengan kebenaran. Ikhwan rahimani wa rahimakumullahu jami'an itu tuduhan yang pertama kemudian tuduhan lain yang diarahkan secara khusus kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwahnya kepada Wahabi Salafi adalah bahwa mereka orang-orang yang berkeyakinan mujassim. Apa itu mujassim? Mujassim adalah keyakinan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki fisik. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki fisik. Di berbagai tempat. Sering kita dengar. Orang-orang sufi. Maturidi. Ash'ari. Mereka mengatakan bahwa salafi wahabi adalah mujassim. Mereka orang-orang yang hanya mengambil dohir ayat mereka tidak mau mentakwilnya. Padahal barang siapa yang hanya mengambil dohir ayat saja, maka akan sesat. Ini kata-kata mereka. Ikhwan Fidin rahimakumullah penting untuk kita ketahui. Kenapa? Musuh-musuh dakwah, tauhid dan sunnah. Dari kalangan orang-orang sufi maupun syiah mereka menuduh salafi wahabi sebagai mujassim. Maka sebagai jawabannya adalah karena salafi wahabi mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat Allah min ghairi tahrifin wala ta'atilin wala takyifin wala tamthil tanpa merubah memalingkan maknanya tanpa menolaknya tanpa membuat visualisasi takyif menanyakan bentuk tanpa menyerupakannya dengan makhluk apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an itulah yang ditetapkan oleh salafi wahabi apa yang ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dalam hadisnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala maka itulah yang ditetapkan oleh Salafi Wahabi. Karena ini kemudian Salafi Wahabi dituduh sebagai mujassim meyakini kalau Allah itu memiliki fisik Salafi Wahabi meyakini bahwa Allah istawa alal arsh. Salafi Wahabi meyakini bahwa Allah punya sifat wajah, punya sifat tangan. Kata mereka, ini menunjukkan bahwa Salafi Wahabi menetapkan fisik bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Azza wa Jalla dengan jelas mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan lihat apa pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala seputar Asmaullah wa sifatihi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kata beliau rahimahullah wa minal iman. Al imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til. Termasuk bagian dari keimanan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah beriman kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai sifat untuk dirinya dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam min ghairi tahrifin wala ta'lil tanpa merubah maknanya dan tanpa melakukan penolakan terhadapnya. Kalau seandainya karena gara-gara ini salafi, wahabi dituduh mujassim, maka mereka harus berani mengatakan kalau Imam Ahmad rahimahullahu taala mujassim, kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mujassim. Karena Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan bahwa kita menetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan sebagai sifat untuk dirinya di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu taala juga mengatakan tu billah aku beriman kepada Allah wa bima anillah dan kepada apa yang telah datang dari Allah ala muradillah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah. Aman tu bi Rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah Wa an Rasulillah dan beriman kepada segala apa yang telah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala muradi Rasulillah dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tanpa tahrif, tanpa tahtil, tanpa merubah makna, tanpa melakukan penolakan. Akan tetapi beriman bi ayah. Beriman kepada zahir ayat. Bidhahiril hadis beriman kepada zahir hadis yang memuat sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada dosa bagi salafi, wahabi untuk kemudian mereka dituduh sebagai mujassim kecuali karena gara-gara ini. Karena salafi, wahabi menetapkan sifat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam para a'immah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan para imam-imam yang lainnya mereka menetapkan sifat sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an. La yatazawajul Qur'an wal hadis tidak melampaui keterangan dari Al-Qur'an dan al hadis. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala beliau juga mengatakan madhabuna fi usulid usuliddin madhabu ahli sunnah wal jamaah wa tariqatuna tariqatus salaf allati hiya tariqul aslam wa a'lam wa ahkam madhab kami fi din dalam pokok-pokok agama adalah madhab ahlus sunnah wal jamaah. Dan metode kami adalah metode yang telah digunakan dan telah dilalui oleh para salaf. Ya. Sesuai dengan jalan mereka. Karena jalan para salaf lebih selamat. Lebih ilmiah. Yaitu anna nuqirru ayat sifat wa ahadithaha. Kami menetapkan ayat-ayat yang memuat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal dan juga menetapkan hadis-hadis yang memuat tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Wa nakillu ma'naha ma'a i'tiqadi haqa'iqiha ila Ta'ala. Kita menyerahkan maknanya kepada Allah dengan meyakini hakikatnya dengan meyakini hakikatnya. Nah. Kemudian beliau Syekh rahimahullah juga mengatakan Madhabus salaf rahmatullah alaihim isbatus sifat wa ijra'uha ala zahiriha. Madhab salaf rahimahullah adalah isbatus sifat menetapkan sifat wa ijra'uha ala zahiriha dan memberlakukannya sesuai zahirnya tidak ditakwil tidak ditahrif wa nafyul kaifiyah anha dan menolak adanya visualisasi tentangnya menolak pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana bentuknya li'annal kalama fis sifat far'un 'anil kalami fidza. Karena sesungguhnya pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal adalah merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Artinya apabila zat Allah Azza wa Jal tidak serupa, tidak sama dengan makhluk, maka demikian juga sifat-sifat Allah Azza wa Jal Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak Allah Azza wa Jal istiwa alal arsh. Karena Allah sendiri yang telah memberitakannya. Di dalam Al-Quran. Di tujuh tempat dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jal mengatakan Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Ar-Rahman Allah istiwa. Di atas arsh. Apa yang mencegah kita untuk menolak hal ini? Kalau kita meyakini bahwa zat Allah tidak sama dengan makhluknya, maka kita pun harus meyakini bahwa sifat-sifat Allah termasuk istawa itu tidak sama dengan makhluknya. Allah menetapkan bahwa dirinya mempunyai sifat yad, sifat wajah. Ini bukanlah sesuatu yang menyulitkan bagi kita. Salafi Wahabi mengimaninya karena hal itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran, ada, dalam hadis juga ada. Jika zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya, maka sifat wajah, sifat tangan bagi Allah juga tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dia maha mendengar, maha melihat. Kalau seandainya kata istawa ini diartikan berkuasa, maka jangan sampai menyalahkan kalau ada orang yang mengatakan Ar-Rahman istawa alal ardi. Allah beristiwa di atas bumi. Sementara Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan dirinya istawa di atas bumi. Allah mengatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa hanya di atas arsh istawa. Karena itu istawa di sini maknanya bukanlah menguasai. Tapi ala wartafa'a meninggi. Kalam fis sifat far'un anil kalam fis dzat. Ini satu kaidah yang penting yang harus kita pahami. Pembicaraan tentang sifat itu merupakan cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau kita semua sudah sepakat zat Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, maka seluruh sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan makhluknya. Dari mana kalian wahai sufi maturidi asyari mengatakan bahwa salafi wahabi mujassim menetapkan adanya fisik bagi Allah Azza wa Jal. Qul burhanakum. Tunjukkan mana buktinya, mana dalilnya. Ya. Para imam, para salaf, para ulama dari sejak dulu mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Seperti yang telah kita ketahui Imam Malik rahimahullah mengatakan al-istiwa maklum. Istiwa itu sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui. Wal kaif anhu majhul. Adapun tentang bagaimana bentuknya, gambarannya, visualisasinya seperti apa, itu majhul. Itu tidak diketahui. Karena memang tidak dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal. Allah hanya menyatakan bahwa dirinya istawa alal arsh. Selesai. Maka wal imanu bihi wajibun kata Imam Malik beriman dengannya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Mempertanyakan tentang bagaimana istawanya Allah adalah bid'ah. Subhanallah betapa lancang mereka. Menghina Allah Azza wa Jal. Mereka mengatakan kalau seandainya Allah Azza wa Jal istiwa di atas aras. Berarti sekarang ini Allah sedang duduk di sana menggoyangkan kedua kakinya. Ini kelancangan mereka. Mereka lupa dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Bahkan mereka mengkafirkan lebih berani lagi mengkafirkan orang-orang yang mengatakan atau meyakini Allah istawa di atas arsy. Kalau seandainya mereka mengkafirkan hal itu, maka sekian para ulama mereka kafirkan. Imam Malik mereka kafirkan. Para imah yang lainnya mereka kafirkan. Yang meyakini bahwa Allah istawa di atas ars. Termasuk Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh rahimahullah taala mengatakan wa itsbatud dat isbatu wujud la isbatul kaifiyah. Menetapkan zat Allah Subhanahu wa taala itu artinya menetapkan wujud Allah. Allah ada. La isbat kaifiyah bukan menetapkan visualisasi bagi Allah. Gambaran bagi Allah, fisik bagi Allah, bukan. Ini yang tidak difahami haula maturidiyun asyariyun sufiyun sekali lagi itsbatu dzat menetapkan zat Allah azza wa wajal adalah itsbatu wujud menetapkan wujudnya Allah subhanahu wa taala la itsbatul kaifiyah bukan menetapkan bagaimana bentuk Allah azza wa wajal Bukan menyatakan bahwa Allah punya fisik. Wa ala hadha madha as-salaf kulluhum. Atas dasar inilah ya, semua salaf meyakini. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. dalam kitab An-Nafkhah Syekh Nasiruddin Al-Hijazi beliau mengatakan Al-Wahhabiyah lam yuthbitu dhalika wa innama athbatahu Allah ta'ala li nafsihi Wahabi mereka tidaklah menetapkan jism atau fisik bagi Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mereka menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dirinya. Tidak menolaknya. Tidak merubah maknanya. Goyatal amri annal wahabiyah kagoirihi minas salaf. Pada dasarnya, wahabi sama seperti para salaf. Yu'minuna bidzalika mereka beriman kepada seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa yakiluna ilmahu ila Allah taala dan menyerahkan ilmunya kepada Allah taala min ghairi tashbihin tanpa membuat penyerupaan sifat Allah dengan makhluknya. Wala tamthil dan tanpa memisalkan sifat Allah dengan makhluknya. Wala ta'atil dan tanpa menolak sifat Allah. Satu pun. Qala qad kanat al-mu'tazilatu tarmi ahlas sunnah bi annahu mujassimah. Lihat. Dari mana asalnya tuduhan bahwa Wahabi Salafi itu mujassim. Ternyata awal mulanya muncul tuduhan ini dari kalangan orang-orang Mu'tazilah. Qala walaqad kanatil Mu'tazilah tutarmi ahlas sunnah bi annahu mujassimah. Sungguh dulu orang-orang Mu'tazilah Demikian juga orang-orang Rafidah Syiah mereka menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan mujassimah. Ahlu sunnah itu mujassim. Ya. Sekarang orang-orang sufi, asyari, maturidi yang mengatakan wahabi salafi mujassim. Tashabahat qulubuhum. Ada kemiripan, ada kesepakatan hati-hati mereka. Wadhalika masturun fi kutubihim. Hal itu kata Syekh jelas ditetapkan dalam kitab-kitab mereka. Artinya Mu'tazilah awal kali yang melontarkan tuduhan bahwa Ahlus Sunnah mujassim menetapkan fisik bagi Allah. Yang sekarang ternyata diikuti oleh orang-orang yang benci kepada dakwah tauhid dan sunnah. Orang-orang yang selalu mengatakan Wahabi, waspada dari Wahabi, Salafi. Kami menolak kehadiran Wahabi, Salafi. Kami menutup masjid untuk Wahabi, Salafi. Hati-hati, khonfidin rahimakumullah. Hati-hati kaum muslimin. Ini adalah bagian dari propaganda orang-orang kafir untuk menjauhkan umat dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan penting untuk kita ketahui bahwa orang-orang Syiah, Sufi adalah orang-orang yang paling mudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan orang-orang kafir LSM LSM Barat.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 Walhamdulillahirabbil alamin.